Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Allah meridhai kita semuanya. Amin. Hadirin yang melakukan satu pembahasan singkat yang akan kita angkat contoh-contoh amalan ibadah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang mana dengan hal tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada kita al-jannah. Kita tahu ya kaum muslimin bahwa surga diraih itu tidak hanya dengan impian belaka tetapi adalah dengan kesungguh-sungguhan keseriusan dalam mengupayakannya dan dalam mengusahakannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka itulah penghuni-penghuni surga mereka kekal di dalamnya sehingga tidaklah seorang itu dengan bersantai meraihnya. Tetapi dia harus memperhatikan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan i'tiqadnya. Isi hatinya. Harus benar bertauhid tanpa syirik dan mengikuti Nabi Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudghilhu jannatin tajri min al anhar." Barang siapa yang mentaati Allah dan mentati Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Meraih al-jannah adalah dengan memperbaiki akidah. Di antara Nabi memberitahukan ketika adanya seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Mal naujibatani?" Wahai Rasul, apa yang kau maksudkan dengan dua hal yang pasti? Faqala maka Rasul mengatakan, "Man mata la yushriku billahi syai'an al jannah." Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka pasti surga. Upaya mentauhidkan Allah, mempelajari tentang tauhid, beribadah ikhlas karenanya, tidak menyembah kepada yang lain, sampai dia mati di atas tauhid tanpa syirik, maka Rasul memastikan dia akan masuk ke dalam al-jannah. Yang kedua, hal yang pasti kata Nabi, "Waman mata yusyriku billahi syai'an." Barang siapa yang dia mati dengan membawa dosa syirik, maka dakhalan nar pasti masuk dalam neraka. Ini contoh yang harus kita lakukan membersihkan etikot kita dari kesyirikan dan memupuk dengan tauhid. Yang akan kita bawakan dalam kesempatan malam hari ini adalah beberapa contoh amalan-amalan setelah kita selesai dalam membahas akidah tentunya memperbaiki akidah ittiba rasul yang ada pada syahadatain kan itu adalah syarat mutlak syarat mutlak wa muslimin dalam hadis Ubadah bin Samit Nabi SAW menyebutkan lima hal yang berkaitan dengan akidah. Siapa yang meyakini ini dengan baik dan benar, Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Beliau mengatakan hadis Ubadah bin Samit, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anni Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh." wa kalimatu hal kali Maryam wa ruhmin wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al amal barang siapa yang dia bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata tidak ada sekutu baginya yang pertama betul-betul dia mengerti tentang tauhid dan melaksanakannya dalam kehidupan beribadah hanya kepada Allah tanpa melakukan kesyirikan. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yang kedua dia meyakini bahwasanya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Konsekuensinya adalah mentaati Rasul dan beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Kemudian yang ketiga, wa anna Isa Abdullah wa Rasul meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Penciptaan Allah kepada Nabi Isa disebutkan dalam hadis ini. Kalimatuhu alqa Maryam. Isa itu diciptakan dengan kalimat kun. Fakan Isa bikun. Allah ucapkan kun. Diberikan kalimat itu kepada Maryam. Jadilah. Maka jadilah. Isa di rahimnya Maryam. Dengan kalimat Allah kun. Dan sesuai dengan Al-Quran. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala babil menghendaki sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah apabila menghendaki sesuatu terjadi tinggal mengatakan kun jadilah maka jadilah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki sehingga Nabi Isa Allah ciptakan dengan melalui cara seperti ini tanpa melalui hubungan layaknya suami istri sehingga jangan kita heran, kok bisa? Segala sesuatu kalau Allah menghendaki bisa, pasti akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Waruhmin dan Isa adalah salah satu di antara roh-roh yang Allah ciptakan sebagaimana roh-roh yang lain. Bukan setengah Tuhan atau bagian dari Tuhan atau anak Tuhan. Bukan. Rohnya Nabi Isa sebagaimana roh-roh yang lain yang Allah ciptakan. Dan ini keyakinan kita. Kemudian wal jannata haqqun, dia meyakini surga adalah hak adanya. Wan nar haqqun, dia meyakini neraka hak adanya. Maka siapa yang memenuhi lima hal ini Rasul mengatakan adkhalahullahu jannah Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana amal sesuai dengan amal perbuatannya. Hadirin melakukan membahas tentang hal ini banyak sekali pembahasannya. Urutannya adalah beriman, bertakwa karena memang surga diberikan kepada orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka setelah bertauhid, beriman, bertakwa, itu semua dibarengi dengan amal saleh. Karena kalau cuma pengakuan beriman tanpa amal, layan yanfa. Tidak ada manfaatnya. Iman menuntut kita beramal. Nah, dalam kesempatan malam hari ini kami akan sebutkan dengan cepat mengingat waktunya singkat, beberapa hal yang bisa kami sampaikan di antaranya adalah perkara yang berkaitan dengan binaul masjid, membangun masjid. Kami hanya sekedar menyebutkan beberapa dalil yang dalam hadis tersebut ada penyebutan dakhlal jannah atau adkhalahullahul jannah atau wajabat lahul jannah. Hadis-hadis yang Nabi menyebutnya akan masuk dalam surga, mendapatkan janji surga atau bahkan wajib harus dia masuk surga atas izin Allah Azza wa Jal yang mengharuskannya dia pasti masuk surga. Beberapa di antaranya adalah hadis Nabi alladzi akhrajahu faqad akhrajal Bukhari wa Muslimun an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi biha wajhallah yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man bana baitan Barang siapa yang membangun masjid maka man bana masjid barang siapa yang membangun masjid dengan niatan ikhlas karena Allah banallahu lahu baitan fil jannah Allah akan bangunkan untuknya rumah yang mewah di dalam al jannah akan dibangunkan oleh Allah Azza wa Jal rumah yang mewah, yang megah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus pengertiannya satu orang membangun satu masjid sendirian? Jawabannya tidak. Hadis ini diterangkan dalam kitab Fathul Bari Ibnu Ibn Hajar Askalani, Syarah Sahih Bukhari, Hadis ini terucap oleh Nabi ketika membangun Masjid Nabawi. Di saat itu para sahabat sedang bahu-membahu kerja bakti kalau bahasa kitanya ta'awun dalam membangun Masjid Nabawi. Kata Utsman bin Affan disebut kelima min hajar Asqalani, di antara kami ada yang membawa batu bata, di antara kami ada yang membawa pasir, di antara kami ada yang membawa keperluan dalam membangun itu. Di saat itulah Rasul mengatakan kalimat ini. Man bana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun masjid. Yabtahi bihi wajah Allah. Dengan niatan ikhlas karena Allah. Allah akan bangunkan untuknya. Satu rumah mewah dalam surga. Berkaitan dengan semua orang yang ikut dalam ta'awun membangun masjid tersebut. Yang berikutnya kaum muslimin adalah amaliyah azan Adzan ini adalah amaliyah yang besar. Adan adalah suara panggilan untuk menegakkan ibadah salat dengan berjamaah. Tanda masuknya waktu salat. Disebutkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala takjub dengan salah seorang di antara hambanya yang dia nun jauh di sana mengembala kambing di atas bukit yang jauh yang tidak memungkinkan bagi dia untuk pulang segera. Namun dia di sana mengumandangkan azan dan menunaikan ibadah salat. Allah takjub dengan hamba yang seperti ini. Saya bacakan hadisnya. Faqad akhraj al-Imam Ahmad wa Abu Dawud An-Nasa'i an Uqbah bin Amir qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'jabu rabbuka min ra'il ghanam fi ra'si syatiyatil jabal yu'adzin bis salati wa yusalli Allah ta'jub Allah heran dengan salah seorang di antara hambanya yang dia mengembala kambingnya nun jauh di sana masafah yang sudah safar jauh di sana di atas bukit sana dia di sana tetap mengumandangkan adan kemudian menegakkan salat Allah Azza wa Jalla menyatakan yaqulullahu Azza wa Jalla Unduru ila abdi hadza lihatlah oleh kalian hambaku ini yuadzin dia mengomandangkan azan wayuqimus salah dan dia mendirikan salat Ya khafu minni dikarenakan takut kepadaku dia tidak meninggalkan ibadah salat Walaupun sendirian di atas sana, jauh di sana. Di pegunungan, di perbukitan. Dia tetap melakukan salat karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Maka diakhiri hadis ini dengan kalimat, Qad khafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Sungguh aku telah mengampuni dosa hamba-hambaku ini, dosa hambaku ini, dan aku memasukkan dia ke dalam al-jannah. Hadis ini sahih disaikan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Hadirin kaum muslimin bagi orang yang mendengarkan azan diperintahkan untuk mengikuti ucapan muazin disebutkan hadis yang sahih faqad akhraja an-Nasa'i wa Ibn Hibban Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an al-Imam Nasa'i dalam sunannya, Sunan Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi." Kami di waktu itu bersama dengan Nabi. Berkumpul bermajlis dengan Nabi. Faqama Bilalun yunadi. Tiba-tiba Bilal berdiri kemudian mengomandangkan azan karena memang sudah masuk waktu sholat. Bilal ketika azan Rasul mengikuti bacaannya muazin tersebut Bilal. Falamma masyarakat. tatkala Bilal telah selesai dalam azan fakal Rasulullah tatkala Bilal selesai dari azan maka Rasul mengatakan Man qala mitla hada barang siapa yang berucap seperti ucapan yang diucapkan oleh Bilal yakinan dalam keadaan yakin percaya sepenuh hati dakhalal jannah maka dia akan masuk ke dalam al jannah dalam adzan kaum muslimin semua kalimatnya kalimat tauhid. Ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, diperdengarkan di telinga kita Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Terus sehari lima kali. Dan kita kaum muslimin disuruh untuk mengulangi ucapan itu. Mendengarkannya dan menyebutkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar dalam jiwa kita akan tercabut dan terbuang kesyirikan-kesyirikan, tidak menduakan Allah dengan apapun. Tidak menyetarakan Allah dengan apapun. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalimat yang harus kita pegangi. Kita pun disuruh mendengarkannya dan mengulanginya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diucapkan kembali dua kali. Kita pun disuruh mengulangi kembali. Terus seperti azan jelas perkara yang sangat besar. Ketika mengucapkan hayya ala salah kita disuruh mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Ini bentuk tawakal kita. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kita. Kecuali itu adalah karena Allah Azza wa Jalla bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, bukan bersandar dengan kemampuan kita dan tidak bersandar kepada yang lain. Sampai yang terakhir la ilaha illallah, kita pun mengulangi la ilaha illallah. Siapa yang meyakini ini dengan sepenuh hati, maka Rasul mengatakan dakhalal jannah. Masya Allah, ini ibadah azan. Yang berikutnya kaum muslimin. Orang yang menjaga wudu pada setiap dia batal dia berwudu. Ini amalan yang mudah kita lakukan sebenarnya, cuman berat pelaksanaannya. Bagaimana itu? Mudah tidak wudu? Mudah, tapi berat pelaksanaannya. Karena apakah ada di antara kita melakukan ini? Kita bacakan hadisnya. Faqad akhraj al-Imam Ahmad wa Ibn Huzaimah min hadis Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu an qala asbaha Rasulullah sallallahu wasallam yaman satu hari di pagi hari Rasulullah sallallahu wasallam memanggil Bilal Rasul berkata, "Ya Bilal, bima tani ilal jannah." Wahai Bilal, mengapa engkau berjalan di hadapanku dalam surga? Nabi keheranan, ada apa denganmu? Amalan apakah yang paling engkau lakukan? Ada dua hadis nanti akan kita bacakan yang semisal ini. Fa ini kata beliau, Innani dakhaltul barihatal jannah. Aku tadi malam masuk ke dalam al-jannah. Fasmi'tu khashkhashataka amami dan aku mendengar suara terompahmu ada di hadapanku. Faqala maka Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, ma adzantu qat Illa sallaitu rak'atain. Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengomandangkan azan kecuali setelahnya aku sholat dua rakaat. Wala asabani hadathun qat dan tidaklah aku terkena hadas sama sekali. Apakah itu kentut atau buang air kecil atau buang air besar hadas membatalkan wudhu. Wala asabani hadatsun qat dan tidaklah menimpaku, mengenaiku satu hadas pun illa tawadda'tu indahu kecuali aku berwudu segera setelahnya. Ini amalannya bilang. Dan ini bukan sesuatu yang bid'ah. Wudu sesuatu yang disyariatkan. Menjaga wudu demi kesuciannya bukan perkara yang menyelisihi. Ini bagian ajaran Islam. Ketika Rasul mendengarkan hal ini, maka Rasul mengatakan, "Hada ini dia yang menyebabkan engkau bisa berjalan di hadapanku fil jannah." Ini keutamaan Bilal radhiyallahu an di mana beliau tidaklah terkena hadas kecuali beliau segera mengambil air untuk berwudu agar supaya menjaga kesuciannya. Adakah di antara kita yang melakukan hal ini? Belum ada. Karena mungkin baru mendengarkan hadisnya. Mari kita coba. Apakah bisa kita lakukan? Kalau dikatakan bisa, ini bukan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Bisa-bisa saja kita melakukan itu. Cuma abot. Abot badan? Berat. <clears throat> Kalau wudhu dikarenakan hendak sholat, ya memang setiap orang yang terkena hadat ketika ketika hendak sholat, ya wajib. Wong itu syarat sahnya sholat. La sholat liman ahdatha hatta tawaddu. Tidak sah sholat seseorang ketika dia terkena hadas sampai dia berwudu. Kalau dia tidak berwudu, ya tidak sah salatnya. Ada yang dilakukan oleh Bilal ketika berhadas langsung berwudu, mau salat atau tidak salat. Dalam rangka untuk menjaga kesuciannya. Ini keistimewaan. Yang berikutnya ya kaum muslimin adalah ad-du'a badal wudu' berdoa setelah selesai wudu. Faqad akhraj al-Imam Muslimun <clears throat> ya, Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya man tawaddaa Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an man tawaddaa barang siapa yang dia berwudu fa ahsana al-wudu'a kemudian dia menyempurnakan wudunya Thumma qala kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini riwayat Imam Muslim. Mana disebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi, doa Allah maj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Maka futihat Lahu abwabul jannati samaniyah. Akan dibukakan bagi dia pintu surga yang delapan. Akan dibukakan untuknya delapan pintu surga. Yadkhulu fiha ayyaha Diperkenankan, dipersilakan masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Setiap setelah wudhu, kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di situ? Boleh? Mau ditambahi dalam riwayat Imam Tirmizi, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Masya Allah. Keutamaannya akan dibukakan delapan pintu surga dan diperkenankan silakan memilih melalui pintu mana engkau masuk ke dalam al-jannah. Hadirin melakukan yang berikutnya adalah as-salat ba'dal wudu. Melakukan salat setelah selesai berwudu yang biasa disebut dengan syukrul wudu atau sunnatul wudu. Dua rakaat setelah selesai berwudu. Hadirin yang kami lakukan, hadisnya faqad akhraja al-Bukhari wa Muslimun min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an belum mengatakan satu hari Nabi alaihi wasallam berkata kepada Bilal Ya Bilal hadisni bi arji amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan apa yang paling engkau lakukan, paling sering engkau lakukan fil Islam dalam syariat Islam ini. Bilal tidak melakukan sesuatu yang bid'ah. Tidak. Tapi ada satu amalan di mana Bilal selalu mengamalkannya. Satu amalan dari ya kaum muslimin akan bernilai tinggi ketika amalan tersebut rutin dalam melakukannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, ahabbul a'mali ilallahi ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan madawa alaihi sahibuhu. Amalan yang dilakukan terus-menerus oleh pelakunya wa in qalla walaupun itu sedikit. Menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla karena faktor rutinitasnya. Nah, dalam hadis ini Nabi alaihissalatu wassalam bertanya kepada Bilal, hadis ini beritahukan kepadaku, hai Bilal, Biarja amalin, amalan apa yang paling sering kau lakukan? Amil tahu fil Islam. Inni sami'tu dufan alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku mendengar suara terompahmu ada di hadapanku di surga. Ketika Bilal ditanya seperti itu, maka Bilal belum jawab. Faqala Bilal. Berkata Bilal. Ma tu amalan arja indi. Tidak ada wahai Rasul. Amalan yang paling aku jaga. Amalan yang paling aku sering lakukan. Daripada annilam utatahir tahuran. Fi sa'atin min lailin au naharin illa salatu bidzalika tahur ma kutiba li an Tidaklah aku berwudu baik itu di waktu malam atau di waktu siang kecuali setelahnya aku sholat dua rakaat hal yang diberkenankan oleh Allah Azza wajalla kepada aku untuk aku lakukan setelah berwudu beliau batal kemudian beliau berwudu setelah berwudu beliau salat dua rokaat. Ini amalan yang paling. Fakala maka disebutkan di dalam riwayat yang lainnya Imam Muslim menyebutkan dalam hadis yang lainnya hadis Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man tawaddaa fasaludu'a thumma shalla rak'atain yaqbalu bihima biqalbihi wa wajhihi wajabat lahul jannah. Barang siapa yang wudu kemudian dia menyempurnakan wuduknya dengan baik, kemudian dia salat setelahnya dua rakaat dengan penuh khusyuk, yaqbalu bihima qalbuhu, hatinya betul-betul hadir dalam salat itu. Khusyuk dalam salatnya. Wajahnya pun betul-betul hadir dalam solatnya, pikirannya tidak kemana-mana, dia melakukan solat dengan khusyuk, wajabat lahul jannah, dia pasti akan masuk ke dalam al jannah. Karena yang mampu dan bisa mengamalkan ini adalah orang yang mukmin. Masya Allah ini amalan besar, ringan, mudah, tapi berat. Nggih iya, betul Pak? Dikatakan berat tidak wong wudu kok, Pak. Salat dua rakaat setelahnya. Endeng boten? Endeng, Pak. Tapi abot. Nah, pikir tiak niku, Pak. Hadirin yang yang berikutnya adalah amalan menjaga lima waktu. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini Masya Allah harus kita jaga. Dikarenakan apa? Itu perkara wajib. Termasuk rukun Islam. Rasulullah SAW. Saya bacakan langsung hadisnya. karena ya, waktu kita singkat. Ini banyak sekali hadisnya ya, kaum muslimin. Kumpulkan oleh para ulama kita. Walhamdulillah. Sehingga kita bacakan saja. Fakat akhraja. Abu Dawud. Anuqba an Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيء منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan khamsah salawat lima kali salat dalam sehari semalam. Maka barang siapa di antara hamba-hambanya ja'abihinna melakukan salat lima waktu. Walam yudayyik minhunna syai'an dan tidak menyanyiakannya. Tidak meringankannya, menyepelekannya. Dia melakukan penuh kesungguh-sungguhannya. Disebutkan dalam riwayat yang akan datang kita akan sebutkan ketepatan waktunya, gerakan ruku sujudnya, zikirnya, khusyuknya, maka Allah memiliki janji Kana lahu indallahi ahdun. Allah berjanji ayudkhilahul jannah untuk memasukkannya ke dalam al-jannah. Hadis ini sahih disahkan Syalbani dalam kitab Sahihul Jami'. Dalam riwayat yang lainnya, wa fi riwayat Imam Ahmad an Hanzalah al-Kadib li wahyi an Ali bin Ali sallallahu alaihi wasallam wasalam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dalam sebuah riwayat Imam Ahmad menyebutkan dalam musnad Imam Ahmad dari sahabat yang bernama Hamdalah beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man hafadha ala salawatil khams barang siapa yang dia menjaga lima salat ini ruku'ihin wa sujudihin wa mawaqitihinna. Rukuknya, sujudnya dan waktu-waktunya, ketepatan waktu-waktunya. Wa alima annahunna haqqun. Dan dia meyakini betul bahwa salat lima waktu ini hukumnya wajib hak Allah yang harus ditunaikan oleh kita. Maka Nabi menyebutkan dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam al-jannah. Au atau Nabi menyebutkan wajabat lahul jannah. Dia pasti masuk surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Au atau Rasul mengatakan hurima 'alan nar akan diharamkan dari api neraka. Hadis ini hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib. Hadis yang lainnya wa akhraj Abu Dawud An Nabi Qadadah radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah jalla wa ala. Hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Abi Dawud. Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Hadis ini hadis qudsi. Qala Inni farradtu ala ummati khamsa salawat. Aku wajibkan salat kepada hamba-hambaku khamsa salawat. Lima salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wahadtu indi ahdan. Dan aku telah memberikan janji sebuah janji yang pasti anna man jaa bahwa barang siapa yang dia datang dengan yuhafidhu alaihi betul-betul menjaga amalan salat lima waktu ini di waktihinna tepat pada waktunya maka aku memberikan janji padanya adkhaltuhul jannah aku janjikan untuk aku masukkan dia ke dalam al jannah ini menunjukkan betapa besarnya amalan solat yang lima waktu. Maka mari kita ya kaum muslimin pentingkan itu. Ketepatan waktunya. Kesungguh-sungguhan kita dalam memenuhi panggilan adzan. Ada adzan kita berhenti dalam melakukan kegiatan kita. Dengarkan adzan, agungkan adzan. Kemudian kau ikuti ucapan muazin. Engkau segera mengambil air wudhu. Pentingkan Jangan main-main kata. Salat bok nomor loro. Nomor loro nomor siji, Pak, salat. Nomor loro. nih sing nomor siji nopo? Penggawean. Uwala. Salat itu nomor satu. Yang lainnya nanti dulu bisa. Kita pentingkan satu ibadah ini. Jangan diabaikan karena kesibukan-kesibukan yang lain. Betul nomor dua dari rukun Islam. Tapi itu cerminan iman kita. Pengagungan kepada salat cerminan iman kita. Bukti kesungguhan kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memperhatikan salat yang lima waktu dengan baik dari ketepatan waktunya, gerakan-gerakannya, zikir-zikirnya sesuai dengan sunnah Nabi, maka aku berikan janji untuknya. Aku akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Yang berikutnya kaum muslimin. Azhab ilal masjid liadai salatil jamaah. Sudah masuk waktu maghrib? Eh, waktu maghrib, waktu isya? Belum ya? Belum, alhamdulillah berangkat menuju ke masjid untuk menunaikan sholat dengan berjamaah. أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح Adallah lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Al-Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ghada barang siapa di waktu pagi hari berangkat menuju masjid aw raha atau dia berangkat menuju masjid waktu sore hari maka a'addallahu lahu nuzulan fil jannati nuzulan maka Allah akan menyiapkan bagi dia hidangan yang sangat mewah fil jannah di surga kullama ghada aw raha setiap di waktu paginya atau di waktu sorenya Asyik Muhammad ibni Salih al-Uthaymin rahimahullahu taala menyebutkan syarah hadis ini adalah datangnya kita ke masjid yang pertama kali adalah untuk mengerjakan salat yang lima waktu. Kemudian yang kedua termasuk padanya juga kedatangan kita ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore adalah untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Mungkin ada daras di waktu pagi. Pada subuh mamanya. Mungkin ada daras menjelang zuhur. Mungkin ada daras sore hari atau malam hari. Setiap kita berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah, kita mendapatkan janji Abdallahu fil jannati nuzulan. Allah akan siapkan bagi dia hidangan makanan yang mewah di dalam surganya nanti dia memiliki amah. Maka jangan sepelekan amalan salat dengan berjamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah diberi kesadaran dan kemudahan bisa menunaikan ibadah salat dengan berjamaah di masjid dalam keadaan banyak manusia yang tidak diberi oleh Allah kesadaran. Jangankan ke masjid, di rumah pun kadangkala tidak sholat. Bahkan ada yang mengatakan lah tasi mending gelem sholat. Sepisan-pisan. Sepisan-pisan. Lima kali sehari mas. Bukan sepisan-pisan tok. Daripada ora. Walah oh, daripada ora. Hadirin yang kami akan. Mari kita lakukan ini. Sebutkan pula dalam hadis yang lainnya. Lebih khusus ada hadis nas yang berkaitan dengan salat subuh dan asar. Di mana banyak orang yang meninggalkannya. Beliau mengatakan, "Faqad akhraj al-Bukhari wa Muslimun an Abi an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sallal bardain dakhala jannah barang siapa yang salat bardain di dua waktu yang dingin dakhala jannah maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Tafsir Bardain di sini adalah salat subuh dan salat al-asr. Disebutkan dalam syarah kitab Riyadhus Salihin, Syekh bin Utsaimin mengatakan salat subuh adalah salat yang disebut dengan bard, serat dingin. Dikarenakan itu adalah akhir malam, malam dingin sampai ketemu subuh. Saat itulah ditegakkan salat subuh. Salat asar dikatakan salat bard, salat yang dingin Dikarenakan itu adalah akhir dari siang. Siang, terik matahari, kemudian sore, redup-redup. Dan di waktu asar sudah terasa dingin. Bukan dingin menyengat. Dingin itu bukan sesuatu yang harus menyengat. Barat itu. Sehingga barang siapa yang menjaga dua salat ini, maka dakhalal jannah. Hadirin melainkan yang berikutnya adalah man sadda furjatan fi satu amalan yang ringan dan mudah. Tapi kadang kala ini dilalaikan karena kejahilan. Menutup kekosongan dalam sof. Ada yang batal. Otomatis keluar dia. Segeralah ditutup sof yang kosong itu. dipersilahkan supaya yang di belakang maju ke depan. Karena apa? Soft yang lebih depan lebih utama ditunggu. Kalau yang di belakang kok tidak ada kunjung yang maju ke depan, maka segera ditutup dari arah menuju ke iman Kalau yang batal sini berarti sana ke sini. Kalau yang batal sebelah sini dari sana ke arah sini. Bagi orang yang memiliki ilmu, maka dia akan berburu Wah ada kosong, langsung maju ke depan. Walaupun orang yang jahil mungkin tertawa-tawa. Deng selat pada melaku-melaku ya. Karena kalau ini batal di depan, yang belakangnya maju, belakangnya maju, maju sampai belakang maju. Baru gumunting selat pada melaku melaku. Panjen wahabi aneh-aneh. Nah, dituduh lagi wahabi yang aneh-aneh. Kita bacakan hadis dari kaum muslimin. Menutup saf yang kosong hukumnya wajib. Bukan hanya sunnah. Wajib hukumnya. Memutus saf haram hukumnya. Fakat akhraja Ibn Majah. An Aisyah radhiyallahu anha. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasilu ala alladhina yasiluna as-sufuf. Wa man sadda furjadan banallahu lahu baytan fil jannah. ورفعه biha darajatan. Hadis ini sahih disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Fi Sahih Sunan Ibn Majah. Al-Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah sesungguhnya Allah." Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa Kita lanjutkan Inna Allah wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Yusallun mereka berselawat. Alalladzina yasluna sufuf. Kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Merapatkan saf. Wa man sadda furjatan. Dan juga Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang menutup celah yang ada dalam saf tersebut. Saf salat. Sadda furjatan, sad itu menutup, furja itu celah. Dan banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah yang mewah untuknya fil jannah di surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain yaitu muslimin, uh, belum selesai, banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajatan. Dan dengan sebab itu Allah akan tinggikan dia derajatnya. Karena menutup sof. Merapatkan sof dan menutup sof yang ada celahnya di situ. Dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan Man wasala saffan Allah Barang siapa yang menyambung saf maka Allah akan sambung rezekinya, sambung kebaikannya, sambung hidayahnya, sambung keberuntungannya. Allah akan menyambung untuk dia kebaikan di dunia dan akhirat. Wa man qata'a saffan barang siapa yang memutus saf Kota Allah akan memutus kebaikan untuknya. Ancaman Allah putus kebaikan sampai Allah putus hidayah darinya. Disuruh merapatkan gak mau. Bahkan dia menghindar. Ini ada celah. Kesini kamu. Gak mau. Alasannya risih. Tidak mau merapatkan soft maka Allah akan putus kebaikan untuknya. Adapun beberapa waktu yang lalu karena wabah, para ulama memberikan fatwa bolehnya untuk kita merenggangkan karena wabah. Hukum asalnya adalah wajib merapatkan dan itu keyakinan kita. Kita merenggangkan safnya karena satu hal ini. Ketika memang wabah itu sudah tidak ada dan aman, maka kembali kepada hukum asalnya. Rapat. Rapat itu adalah mata kaki dengan mata kaki. Kalau tidak mata kaki dengan mata kaki, yang penting merapatkan. Kullama osok, setiap kaki bisa merapat, maka itu lebih baik. Kadangkala kalau mata kaki dengan mata kaki agak susah. Maka yang penting rapat. Jangan ada celah di situ. Beberapa orang mengatakan rapat, kita sudah rapat. Lah rapat pripun Pak, masih ada celah. 10 cm, kadangkala sampai 20 cm. Kadang-kala dia maju ke depan, mundur ke belakang. Ah, sholat sampai kau belanjitan, mungkin genakan di sini kubah. Oh ini saudara rapatnya kami seperti ini. Oh, karena kalau dempet risi daripada sholat risi orang khusyuk, yang mending mandan renggang setitik. Pinter pikirannya ya, Jan. Ediune 10 itu batil ya kaum muslimin. Harus rapat Jangan biarkan ada senggang di situ. Hukumnya wajib. Khusyuk itu bukan karena tidak rapat. Khusyuk itu fil qalb. Di hati. Yang berikutnya kaum muslimin membaca ayat kursi pada setiap selesai salat fardu. Salah satu di antara zikir baca salat fardu adalah membaca ayat kursi. حديثنا فقد أخرج النسائي وابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل لم يحل بين وبين دخول الجنة إلا أن يموت صحيح الجامع حديث ini disahkan Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami' dari Al-Imam Nasai Ibn Hibban dari sahabat Al-Imam eh, dari sahabat Abu Umam Al-Bahli radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man qara'a ayat al-kursi barang siapa yang dia membaca ayat kursi dubura kulli salatin di setiap selesai salat fardu maka lam yakul baina wa baina jannah tidak ada yang menghalanginya untuk segera masuk ke dalam al-jannah illa an yamut kecuali kematian saja. Kecuali kematian saja. Dia kenapa belum masuk surga? Oh, belum mati. Kalau dia mati, masuk surga. Masya Allah amalan yang ringan. Maka mari kita perhatikan amalan-amalan yang seperti ini. Yang berikutnya ya kaum muslimin. Kita mentok ya sampai komat. Kalau bisa tambah lagi. Ini masih banyak, Pak. Ada 70 hadis yang Nah, kita baru masuk hadis ke-30. Tapi tidak mengapa, kita langsung aja sebisanya kita. Yang berikutnya adalah menjaga 12 rakaat salat sunnah. Menjaga 12 rakaat salat sunnah. Yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Faqad akhraja Nasa'i min hadits Aisyah radhiyallahu anha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man thabara ala ithnai asyrata rak'atan fil yawmul laylah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia menjaga solat sunnah sebanyak 12 rokaat pada satu hari dan satu malamnya. Dakhalal jannah. Maka dia akan masuk ke dalam jannah. Rincinya kata Nabi. Arba'an qabla zuhri. Empat rokaat sebelum zuhur dilakukan dengan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian warakatain ba'daha dua rakaat setelah zuhur. Berarti berapa? 6. warakatain ba'dal maghrib dua rakaat setelah maghrib. warakatain ba'dal isya dua rakaat setelah isya. warakatain qabla al-fajri dan dua rakaat sebelum salat subuh. Genap berapa? 12. Hadis yang lainnya hadis riwayat Muslim min hadis Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu an qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi fi kulli yawm sinte asyrata rak'atin atau rak'atan غير ghairal إلا illa الله له baitan fil jannah atau illa بني له بيت fil jannah Riwayat Imam Muslim dari Ummu Habibah pintu Abi Sufyan beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidaklah seorang hamba yang muslim dia salat untuk Allah, ikhlas karena Allah. Dalam sehari semalam 12 rakaat tatawuan. Salat sunnah. Yang disilakan dengan salat sunnah rawatib. Dikatakan rawatib karena yartibu. Yaratibu. Salat sunnah ini mengiringi salat yang wajib. Salat sunnah ini mengiringi salat yang wajib. 12 rakaat itu wahai kaum muslimin khairul faridu bukan fardu. Kecuali Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah di surga. Atau akan dibangunkan bagi dia satu rumah yang mewah dalam surga. Ini hadis penguat yang tadi di atas. Yang berikutnya adalah salat duha. Salat duha itu rokat yang paling ringannya dua rokat Sampai sebagian lama menyebutkan delapan atau maksimalnya dua belas. Disebutkan dalam hadis yang akan kita bacakan empat rakaat salat duha. وذلك الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي موسى العاشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى أربعا Barang siapa yang salat duha Empat rakaat bunyalahu baitun fil jannah akan dibangunkan baginya rumah dalam surga. Hadis ini sahih disahkan Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Yang berikutnya, qiyamul lail, salat malam. Ibadah salat malam ayo muslimin disebutkan dalam ayatnya dalam surat As-Sajdah Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kita bacakan hadisnya wa akhraj at-Tirmidzi wa Ibn Majah min hadis Abdullah bin Salam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas wahai manusia afsus salam sebarkan oleh kalian ucapan salam antar kalian. Wati'mut ta'am dan berikanlah makanan untuk kaum muslimin yang lainnya. Wasilul arham dan silaturahmi. Hendaknya engkau merekatkan hubungan tali silaturahmi. Wasallu bil bilail wan dan selatlah kalian di waktu malam dalam keadaan manusia yang lainnya tertidur maka Rasul menutup kalimatnya tadkhulu al jannata bisalam kalian akan masuk dalam surga dengan keselamatan Masya Allah afsus salam wadimut ta'am wasilul arham wasalu bin lail nasuniyam tadkhul jannata rabbikum bisalam Masya Allah ya kaum muslimin Hadis ini disebutkan oleh Syekh al bani dalam kitab As-Silsilah Sahihah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sedekah. Yang berikutnya tentang sana'il ma'ruf, berbuat baik. Yang berikutnya, yang berikutnya Masya Allah masih banyak yang lainnya. Amalan ini semua kaum muslimin saya bacakan dengan cepat untuk memberitahukan satu hal. Islam memberikan kepada kita pintu yang lebar, kesempatan meraih al-jannah dengan amalan. Sungguh-sungguh memperhatikan satu, dua, tiga, empat, lima yang kita sampaikan. Dengan melakukannya dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya itu adalah upaya setiap kita meraih al-jannah. Kesuksesan tidak diraih dengan bersanteria, Tetapi kesuksesan itu diraih dengan penuh kesungguhan. Bisa difahami hadirin? Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang salat jenazah di waktu setelah selesai salat asar. Hadirin yang kami ingatkan. tidak ada salat ba'da salatul asar. Sampai waktu masuk salat maghrib. Illa kecuali salat yang zawat al-asbab. Salat-salat yang memiliki sebab. Semisal tahiyatul masjid. Seorang masuk ke dalam masjid. Nabi mengatakan apa? La yajlis hatta ra'atain Idza dakhala hadukum al masjid apabila seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, La jadi hendaknya dia jangan duduk hatta yarka rakatain sampai dia salat dua rakaat. Salat apa namanya? Tahiyatul masjid. Kalau dia masuk dalam masjid waktu asar, di mana waktu itu adalah waktu yang tidak boleh kita melakukan ibadah. Sebagaimana setelah salat subuh sampai matahari terbit 15 menit setelahnya ala qadrulhin di atas setinggi tombak baru kita diperbolehkan melakukan sholat kecuali sholat yang memang zawatul asbab yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid dari dan seperti sholat jenazah karena memang sudah selesai pemakamannya dan akan dilakukan masa tidak disolati dulu solati maka itu diperbolehkan wallahu alam mana Bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang mengatakan beragama kan bukan cuma dengan Al-Quran dan hadis. Kan ada kias dan ijma. Hadirin yang kami lakukan, pahami dengan betul. Agama ini milik Allah Azza wa Jalla. Utuh milik Allah Azza wa Jalla. Turun kepada kita berupa wahyu. Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ijma dan kias tidak akan terwujud kecuali ada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada kias yang menyelisih nas, kias itu tidak bisa dipakai. Kias itu adalah mengkiaskan benda ini dengan benda ini. Ini hukumnya apa? Haram. Maka ini haram karena ada unsur kesamaannya. Narkoba apa ada hadisnya narkoba? Narkoba itu bahasa Arabnya mukhadarat. Tidak ada hadis khusus tentang pil koplo, ya, heroin, narkoba yang berbentuk sabu-sabu, anak sabu-sabu haramun. Sesungguhnya sabu-sabu haram, hadis palsu itu jangan bikin-bikin. Kenapa ini haram? Dikarenakan memiliki muatan seperti homer. Apa itu? Ghatul akal. Menghilangkan akal memiliki zat adiktif yang menghilangkan akal. Kullu muskirin haram. Semua yang menghilangkan akal hukumnya haram. Narkoba bagian dari hamar. Maka ini haram seperti halnya hamar. Ini namanya kias. Tidak akan terwujud kias tanpa adanya Al-Quran wa Sunnah. Dengan demikian pula ijma. Ijma menyelisih ayat yang nggak mungkin dikatakan ijma. Ijma batil itu batil nggak boleh dipakai. Bunyi bang. Pripun iki? Lanjut nopo mboten? Lanjut nggih, lanjut. Lenggah mau jenengan, Pak. Mbok kepenak lenggah. Selonjor mboten nopo. Niki anu serampung niki, Pak. Esra kulikuran niki tambahan waktu. Jikalau kita salat pada hari Jumat, jika dalam perjalanan mengikuti salat Jumat, apakah sebaiknya salat asar dijamak atau tidak? Asyik Ibn Uthaymin di antara ulama yang menyebutkan ada hilaf di situ memang. Apakah boleh salat Jumat dijamak dengan salat asar? Keumuman hadis boleh menjamak. Tetapi Syekh mengatakan tidak ada contoh. Nabi tidak pernah mencontohkan Jumat dijamak dengan asar. Kalau engkau hendak Jumatan, engkau musafir. Musafir. Tidak engkau melakukan Jumat, Jumat saja. Nanti ketika waktu asar, engkau datang lagi ke masjid dalam perjalananmu melakukan salat asar di kosor dua rakaat. Kalau engkau mendapati pas adzan asar, di situ ditunaikan salat asar dengan imam ratib, maka engkau ikut serta dengan imam ratib empat rakaat berarti. Kalau engkau tidak hendak melakukan salat Jumat, engkau lanjutkan perjalananmu jamak tahir. Jamak tahir yakni engkau lakukan duhur di waktu asar dua rakaat dua rakaat. Luhur dua rakaat, kemudian komat asar dua rakaat. Itu namanya dijamak dan dikosor. Disatukan waktunya di salah satu waktu. Kalau dilakukan di duhur berarti jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir. Dilakukan dengan dikosor dua rakaat duhur, dua rakaat asar. Tapi kalau jumatan dan kemudian jenengan berdiri sendiri untuk melakukan jamak eh, dengan asar, saya mengatakan tidak ada contoh dalam hal ini maka kita tidak melakukannya. Kalau mau jamak, ya sudah. Tidak usah engkau salat Jumat karena engkau musafir, engkau lakukan nanti nah, jamak yang berikutnya, yang jamak tahir di waktu salat asar. Di lingkungan rumah ada masjid tapi sholatnya susah rapat softnya. Lah kepripun pak, ting susah. Tinggal dirapatakan. Mau gampang? Perkaranya itu berkaitan dengan pemahaman dan pengertian orang. Nah gurdi tempel-tempel nato sih gampang pak. Gelem apa orang wonge gari. Orang gelem ngamuk mang. Pertanyaannya, sahkah salat kita kalau dalam hal ini ditanyakan sah dan tidaknya, sah. Selama memang salatnya benar. Karena salat itu kaitannya dengan takbirat ram sampai salam ibadah salat itu. Muftatihun bitakbir, umuhtatamun taslim, Ibadah salat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Adapun apa namanya berkaitan dengan uh, rapatnya soft itu adalah kewajiban juga tetapi di luar. Bukan sunnah, wajib. Karena diancam barang siapa yang dia eh, apa namanya tidak rapat softnya diancam apa? La takhtalifu la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kalian berselisih dalam soft Tidak rapat, tidak lurus. Kenapa? Karena hati kalian akan bercerai-berai. Ini menunjukkan apa? Haramnya tidak rapat dan tidak lurus bukan semata kesempurnaan saja. Cuman itu tidak masuk pada bagian amalia salat. Bisa difahami hadirin? Yang berikutnya terus kita milih salat di masjid lain. Lebih baik mana? Kalau seandainya kau bisa memilih masjid lain yang lebih sempurna ya tentunya kita memilih masjid yang lain. Tapi kalau seandainya tidak ada dan adanya masjid di dekatmu, maka engkau lakukan salat walaupun kondisi seperti itu. Jangan berpikir mau lebih baik salat dewekan bae rumah. Ya tidak. Salat dengan berjamaah kamu seorang yang di situ bukan sebagai penguasa, bukan sebagai takmir, hanya sekedar jamaah saja, tidak memiliki wewenang. Ikut sholat saja dia. Antum berusaha nempel kakinya dengan yang di samping. Kadang kala dia minggir maning, minggir maning. Oke, bang, orang ngerti ilmu apa ya? Ya memang jahil pak. Ya wisono karepmu. Ya sholat sudah. Sah sholatnya. Kita tidak bersengaja untuk tidak rapat. Tetapi karena mereka adalah juhala orang-orang yang jahil. Bagaimana supaya iman kita selalu semangat seperti waktu taklim? Ya taklim terus. Untuk bisa semangat dikarenakan memang iman itu butuh makanan sebagaimana fisik kita. Kita makan tiap hari berapa kali? Hah? Tiga? Tidak pak. Kita makan pagi, sarapan gendang goreng, kopi, ngojambolu, madang sega, jam sepuluh umil maning, jam rolas madang, jam loro medang, jam papat madang maning, jam lima jam Arab truk madang maning Pak. Supaya kuat. Lah iman itu butuh makanan. Makanannya adalah al-ilmu. Kalau jarang taklim, iman itu akan melemah. Semangatnya akan berkurang. Apakah kita berdosa jika kita menjauhi teman yang dia adalah uh, hizbi yakni ahli bidah? Apakah termasuk memutus tali silaturahmi? Hadirin melakukan <clears throat> berkawan dalam Islam itu pembahasannya luas. Harus memilih teman yang mendukung karena pertemanan itu bisa menyebabkan engkau hilang dari kisi komahan. Ini pembahasannya panjang. Maka dengan ini kita diperintahkan bergaul dengan orang yang soleh dan memutus hubungan dari orang yang maksiat. Maka ketika kita memutus hubungan dengan teman dulu, ada masih di HP-nya antum nomornya fulan. Fulan itu siapa? Fulan itu dah orang ahlul maksiat pendosa mungkin. Bagaimana hukumnya kita putuskan? Putuskan. Blokir dia dan buang nomornya. Jangan sampai satu hari kamu imannya sedang lemah. Lagi drop ekonominya. Pikirannya setoran hurung rampung. Kena penyakit. Digoda kok kepengen apa orang ya, ini. Tergoda akhirnya lagi butuh duit dapat un dana cairan segar tapi riba. Sora langen lah anu lagi butuh. Nah, akhirnya kamu maka putus. Memutus teman yang jelek bukan haro, bukan dosa. Bahkan itu harus. Bahkan itu apa? Harus. Wallahu alam bisa sepertinya sudah terlalu malam.